Bu, ingin tenang hidup? Catat nih, tips and triknya. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Apa yang harus diingat Ustadz sama bapak-bapak juga? Satu, ingat Allah. Dua, ingat mati. Tenang gerasok. Lupakan dua hal. Apa yang harus dilupakan Ustadz? Satu, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Setuju? itu yang kemudian dokter ngantri jelma stroke gula darah pemikiran mikiran kagorengan batur Eka gorengan urang tara dibahas makanan ngaca sese banget ulin jeng sepion Ai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ai semut di seberang lautan keli kahijrah balikan pola pikir ah saatnya bercermin ah Allahumma hasan tahal kifahasin huluki ya Allah tahun ini kebrokan dari nyapati Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Ini yang kemudian muntah di bejaan setruk, gula darah, asam urat, multiplayer efek impact tina pola pikir nusalah salah, suudon megawenate, teh. Kadituna parno, paranoid. Maka berhijrahlah, rubah pola pikir. Allah yang menggenggam segalanya. Tah, janjina. Innalladzina amanu sungguhnya orang-orang yang beriman sudah punya modal iman aman. Kalau imannya benar, hey, catatan keyakinan. Kalau yakin ke Allahnya 100%, ngapain masih berharap ke makhluk yang PHP pemberi harapan palsu? Nggak totali ke Allah tak nu jadi gering teh berharap ke makhluk. Jadi hijrah mah innamal amanu biniat meluruskan niat wa innamal likulimri iman nawah dan meluruskan niat dari apa urusannya tuh niatkan karena Allah pun karena oleh riwe leng mun menang oleh na nges menang oleh tuh menang Allah nges karena Allah kayak diberi efek samping menang oleh ya banget banget kesendirian daripada liur wanu bogohan wae papanasan berminyak nges ke masjid tiis sugan wae mangih jodoh boleh berharap tapi pantas tuh diberi jodoh udah kabeh berjodoh-jodoh waholaknakum azwaja apa yang tidak berpasang-pasangan cuman pantas dipasangkan teh nuhiji ibak nuhiji ente. ibak gerajuk susut umbahna me barogoh Wudu lah minimal tuli menta kalau karena doa setelah wudhu teh juara diijabah. Maka hijrah, cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan ini innalladzina amanu tu bisa menawa imanah teh mah. Ustaz Epi eh, ge meureun baheula teuing menawa hidayah mah, eueuh iman mah nyangka rezeki teh moal datang mun teu diteangan ceuk saha. Aya munding kuliah eueuh. Lalintuh eh. Eh sekali deui geura. Aya munding kuliah Ente, tapi lalin tuh eh baraheno marongplo bujurna teh daharna istiqomah jukut rejeng ciata untuk nage bersih tarang ngosok gigi ge daharna istiqomah pernah yang munding ngedahar seblak ceker nah eta nu jadi gering teh segala di dahar eh. babaturan sorangan di dahar kan gitu ayo pren makan prennya hati berasa perasaan nggak enak Innalladzina amanu benarkan iman ameh aman. Naon tugas setelah beriman teh? Walladzina hajaru hijrah tong di imah ikhtiar faida kudiyati shalah fantasiru fil ar ikhtiar mah perbuatan rizki mah kejutan sugan we aing ikhtiar mah silaturahmi memperpanjang umur memperluas rizki hirup hayang sukses tong nganalkeun kartu askes kudu loba akses eh aslina ngaji ke Jakarta ngaji tapi kan efek sampingnya main di sinetron